والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد kita lanjutkan kitab Minhaj Al-Firqatin Najiyah di mana tadi disebutkan tentang bagaimana dakwahnya para nabi dan rasul di mana inti dalam dakwah mereka semuanya dan ini tanpa kecuali adalah mengajak kaumnya <clears throat> untuk beribadah kepada Allah semata dan meninggalkan kesyirikan. Dan inti dakwah atau prinsip dakwah ini tidak pernah ditinggalkan oleh mereka sama sekali. Dalam setiap dakwahnya. Hingga disebutkan yang terakhir adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alladhi kana ma'rufan 'inda al-Arab. Yang beliau dulu sebelum diutus menjadi rasul itu sudah ma'rufan dikenal di zaman itu ma'rufan Endel Arab di kalangan orang Arab bahwasanya Rasulullah SAW ketika sebelum be'sah, qablal be'sah, bisadiqil amin. Dengan orang yang sadiq, dengan orang yang yang satu yang jujur, al-amin dan bisa dipercaya. Lama da'ahum ila ibadatillah Maka secara ringkas Rasulullah SAW yang dikenal menjadi as-sadiqul amin sampai umur beliau 40 tahun beliau tetap memiliki apa? Julukan yang sudah melekat pada beliau ini tadi, yaitu seorang yang jujur, yang sadid dan bisa dipercaya. Al-Amin. Maka julukan itu terus menempel pada beliau karena memang sudah dikenal, terlanjur sudah apa? Eh, beliau dikenal dengan As-Sadiqul Amin. Maka Rasulullah SAW suatu ketika berdiri di kalangan orang Arab Nah, ini dan mengatakan Wahai kaumku Wahai Quraisy Kata Rasulullah Bagaimana kalau seandainya Ini baru seandainya Seandainya saya mengabarkan kepada kalian Nah ini bahwasanya di balik gunung ini Di balik bukit ini yang ada di sekeliling Mekah waktu itu Karena Mekah berada di Di antara apa? Di balik pegunungan di antara pegunungan, pinggirnya pegunungan. Ya ini. Maka bagaimana kalau seandainya aku kabarkan kepada kalian di balik gunung ini ada pasukan yang sedang menuju kepada kita yang menyerang kalian. Maka mereka mengatakan kami akan membenarkan. Rasulullah tidak pernah berdusta dan tidak pernah beritanya itu apa meleset dari apa yang beliau katakan. Nah, ini. ini. Sehingga mereka betul-betul percaya dengan apa saja yang dibawa oleh Rasulullah. Seorang yang jujur dan tidak pernah dikenal sebagai eh, seorang yang berdusta atau seorang yang tidak bisa diberi amanah. Ini adalah sifat yang sudah melekat pada beliau. Nah, ini maka Rasulullah SAW mengatakan ini eh, undirukum <clears throat> Eh, sungguhnya saya memberikan peringatan kepada kalian akan datangnya hari yang agung, hari yang besar, yaitu hari hari kiamat. Maka di situ kaumnya langsung apa? Berbalik. Kaumnya langsung berbalik. Yang tadinya adalah mengatakan nasadiqul amin, maka setelah didakwai oleh mereka, oleh Allah oleh Rasulullah, langsung kaumnya itu menjuluki apa? Eh, sahirun karena Tukang sihir, tukang sihir itu tukang tipu. Karena sihir itu sebenarnya adalah tipuan sebenarnya. Tipuan belaka. Ini dengan memakai bantuan apa? Eh, bantuan jin dan sihirnya dengan dalam sihirnya mereka nah, ini sahir kadzab dan pendusta dan bahkan julukan yang berikutnya menempel semuanya kepada Rasulullah majnun pendusta apa namanya tukang apa tukang bikin syair dan mereka tahu adalah bukan syair sebenarnya kemudian julukan yang berikutnya syair hey. majnun eh, kemudian syair penyair yang gila syairun majnun sehingga julukan ini yang tadinya tidak pernah melekat, baru saja melekat ketika apa? nah, baru saja mereka gunakan dan mereka menggunakan itu bukan dengan keyakinan, tapi menggunakan eh, istilah-istilah ini tadi hanya untuk lari dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari dakwah dakwah beliau. Ini Rasulullah SAW begitu eh, begitu beratnya pertentangan yang dihadapi oleh Rasulullah SAW seandainya dibunuh secara langsung itu lebih ringan daripada harus dijuluki dengan apa? Berbagai julukan yang eh, kalau seandainya selain Rasulullah SAW maka orang bisa bunuh diri. Bunuh diri, eh, eh, gantung diri karena apa? Karena semua kaumnya eh, itu memerangi beliau. Begitu beratnya tantangannya Rasulullah SAW. Ancaman pembunuhan di samping tuduhan-tuduhan yang uh, yang <clears throat> yang sama sekali tidak benar kepada uh, kepada beliau. Nih. Lama maka ketika Rasulullah mendakwahkan kepada ibadah saja kepada Allah. Mendakwah mendakwai mereka untuk hanya beribadah kepada Allah semata wa tauhidihi dan mentauhidkannya. Wa tarki ya'budu aba'uhum dan meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak mereka nasu sedekahu, wa amanatahu mereka lupa kejujuran dan amanahnya beliau yang mereka sudah mengakuinya kok bisa mereka bisa melupakan nah, ini mereka sebenarnya tidak lupa mereka tahu Rasulullah SAW adalah seorang yang yang jujur seorang yang bisa diberi amanah akan tetapi eh, karena setan sudah menguasai mereka eh, dan hawa nafsu mereka sudah eh, sudah menguasainya eh, maka mereka akhirnya melupakan dan dilupakan oleh syaitan Wakalu dan mengatakan kepada Rasulullah sahirun kadzab dia adalah seorang eh, tukang sihir pendusta yang pendusta Wahad al qur'anu yahki raddahu Al-Quran telah mengkisahkan menyebutkan kisahnya mereka di dalam uh, Al-Quran tentang bantahan mereka kepada Rasulullah wa ajibu mereka takjub aneh heran eh, mereka apa mereka merasa aneh dan heran anja'ahum mundirun datang kepada mereka itu mundirun pemberi peringatan mundirun minhum wa qala kafirun dan orang-orang kafir berkata hadza sahirun kadzab dan ini adalah tukang sihir yang eh, yang kadzab eh, pendusta Aja'alal alihata ilaha wahida. Apakah dia mau menjadikan eh, sesembahan-sesembahan yang ada itu satu saja sesembahan? Inna hadalah syai'un ujab. Sungguhnya ini adalah sesuatu yang sangat menakjubkan. Inna hadalah syai'un ujab. Ini dakwahnya apa? Julukannya mereka. Sahirun kadzab. Berikutnya ayat yang lainnya. Wa kadzalika ma atal min qablihim. Ini untuk memberikan hiburan kepada Rasulullah SAW. Demikianlah memang kata Allah. Demikianlah. Tidaklah datang kepada orang yang sebelumnya, sebelum mereka, sebelum kaumnya Rasulullah ini maksudnya. Ma atal min qablihim. Tidaklah datang kepada orang sebelum mereka seorang rasul pun min rasul illa kecuali mereka qalu mereka kaumnya itu menjuluki rasulnya rasul yang diutus oleh Allah kepada mereka itu dengan sahirun au majnun dijuluki dengan tukang sihir atau atau gila sehingga dakwah tauhid adalah dakwah yang gila eh, dakwahnya orang orang gila ini dijuluki seperti ini sahirun au majnun atau sawbih kata Allah. Apakah mereka saling mewasiatkan? Oh, mereka itu umat yang tidak pernah bertemu. Ya di sini. Ya, ini umatnya kaumnya Nabi Nuh tidak pernah bertemu dengan kaumnya Nabi eh, kaumnya Nabi Hud, tidak pernah bertemu dengan kaumnya Nabi eh, Nabi Nabi eh, Nabi Saleh, tidak pernah bertemu dengan kaumnya Nabi Nabi Shu'aib. Nah, ini Madian dan yang lainnya. Dan apalagi bertemu dengan kaumnya Rasulullah SAW. Nah, ini ini satu pertanyaan, apakah mereka saling mewasiatkan? Tentu tidak maksudnya ini. Mereka bukanlah saling mewasiatkan satu dengan yang lainnya karena mereka tidak pernah bertemu satu dengan yang lain. Tidak ada hubungan. Tetapi apa dikatakan sini balhum qaumun taghun. Tapi yang terjadi adalah karena mereka itu kaum atau umat yang tohun telah melampaui batas. Sehingga eh, kaum yang melampaui batas atau tohun inilah kaum yang telah di eh, di <clears throat> diarahkan oleh setan, di, <clears throat> dijerumuskan oleh setan ke dalam lembah kesyirikan. Hada mauqifun mauqifur rusul jami'an. Dan inilah yang terjadi pada eh, para rasul semuanya. Minan dakwah ila tauhid. Sikap mereka dalam berdakwah kepada tauhid. Wa hadha huwa mauqifu aqwamihim. Lalu kita bandingkan dengan Eh, sikap kaumnya kaum mereka al mukadzibi yang mereka mendustakan <clears throat> al muftari yang membuat kedustaan mendustakan dan membuat kedustaan mendustakan itu adalah apa eh, mengatakan bahwasanya eh, apa yang dibawa itu adalah dusta tidak benar lalu kemudian menambahkan dengan kedustaan yang lain ini yang membuat apa istirahat Bedanya kadza'a mukadzibi itu mendustakan apa yang dibawa oleh Rasul. Lalu muftari membuat kedustaan yang dibikin oleh mereka dan dinisbatkan kepada apa? Rasul. Nah, inilah yang di eh, <clears throat> yang dilakukan oleh mereka kaumnya para nabi dan rasul. Wa fi asrin al hadir. Lalu yang terjadi di masa zaman kita sekarang ini. Fi asrin al hadir. Dan kita mengambil contoh dari Eh, para nabi dan rasul sebelumnya dan juga bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. <clears throat> fi asmin al hadir. Di dalam masa <clears throat> sekarang ini, hinama yadu'ul muslim. Ketika seorang muslim menyeru ikhwanahu atau <clears throat> ketika mereka itu menyeru ikhwanahu saudara-saudaranya ilal akhlaqi wasidqi untuk mengajak mereka itu kepada akhlak ila sidqi kepada kejujuran al amanah eh, ajak kepada amanah la tajidu mu'aridan lahu engkau tidak akan dapat orang itu apa eh, mendapatkan penentangan coba kita ajak yang demikian ini apakah ada orang yang menentang eh, ini diajak kita itu apa beramanah kemudian apa akhlak yang mulia akhlak yang baik eh, jujur dan sebagainya maka kita tidak akan mendapatkan orang itu apa eh, penentang karena ini juga yang didakwahkan oleh kaum Buddha oleh kaum Hindu eh, ini oleh Nasrani dan agama-agama yang ada di dunia ini bahkan yang tidak beragama sekalipun mereka juga pak eh, kita harus beramanah kita harus punya akhlak yang yang baik ini adalah apa bahkan didakwahkan Hindu Buddha ini akhlak yang paling ditekankan, iya toh? Ya, ini tawaduk kepada manusia, ya, ini berlemah lembut dan sebagainya. Enggak akan ada uh, penentangan atau perlawanan. Faidza qama yad'u ila tauhid, tetapi coba kalau seandainya mengajak kaumnya untuk apa? Ber tauhid, tinggalkan segala kesyirikan, segala hal yang bertentangan dengan tauhid. Allah tidak adalah rasul yang diseru oleh para rasul. Wahwa doa Allah wahdah. Itu doa kepada Allah semata wa adamu du'a iman siwa tidak berdoa kepada selain selainnya minal anbiya wal aulia para nabi dan para wali alladzina hum ibadullah yang mereka adalah hamba-hamba Allah qaman nasu yu'aridunahu maka orang-orang mulai apa eh, berdiri yu'aridunahu yaitu apa menentangnya wa yattahimunahu bukan hanya menentang tapi memberikan tuduhan ya tahimun, menuduh mereka bisuhamin dengan tuduhan-tuduhan kadibah yang dusta tuduhan palsu ini seperti halnya Syekh Muhammad bin Lahab berapa banyak tuduhan yang dilontarkan kepada beliau dan dakwahnya nah, dakwah yang ekstrim membunuh kaum muslimin memerangi kaum kaum muslimin mengkafirkan kaum muslimin tidak mencintai Rasulullah tidak mau bersolawat, tidak mau mengakui karamatul aulia, karomahnya para wali, eh, dan yang lainnya, tidak mau berziarah kepada Rasulullah. Nah ini dan tuduhan-tuduhan yang yang mengerikan yang lainnya. Wayakuluna anhu dan mengatakan tentang orang yang mengajak kepada tauhid ini dengan kata-kata wahabi. Lihat nas an Untuk menentang manusia dari dakwahnya dari apa dari dakwahnya dia wa idza ja'ahum bi ayatin fiha tauhid kalau didatangkan ayat yang di dalamnya ada e, permasalahan tauhid mengajak kepada tauhid qala qailuhum maka ada orang yang mengatakan di antara mereka hadhihi ayatun wahabiyah ini ayat wahabi maksudnya nggak usah dibaca ayat seperti ini Loh, kalau ada ayat yang apa dipilih-pilih ini ayat ini nggak usah dibacakan lah kepada mereka nah, ini kurang tepat ini atau belum eh, apa namanya tidak tidak usah dibacakan nanti bikin lari orang nah, ini ayat-ayat tauhid ini jangan dibacakan karena bikin lari apa bikin lari orang nah, ini merusak dakwah nah, ini ini masalah dakwahnya tidak apa eh, tidak boleh kita sampaikan eh, masalah dakwahnya justru harus kita bahas sembunyikan ayat seperti ini Bukan hanya disembunyikan, mereka sendiri tidak melaksanakannya dan bahkan menentangnya. Bagaimana menyampaikan kepada orang lain? Ya kan Mereka sendiri tidak mau bertauhid eh, atau tidak menganggap tauhid itu sebagai sesuatu yang yang penting sehingga mereka eh, tidak perlu ayat-ayat seperti ini disampaikan bukan waktunya, bukan zamannya, sudah tidak relevan atau bukan eh, bukan tempatnya. Nah ini. <clears throat> Dan yang lebih parah ini ayatnya Wahabi. Loh, kalau begitu ayatnya Wahabi ini ayatnya siapa? Bukankah ayat Al-Qur'an? Ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Ayat-ayat yang memperingatkan tentang kesyirikan. Nah, ini, ini jangan disampaikan, nanti orang lari. Loh, kalau ayat-ayat tentang kesyirikan tidak disampaikan, ayat ajakan pada tauhid, menghindarkan dari apa namanya syirik, ini tidak disampaikan. Justru itulah inti inti dari dakwah apa? Tauhid. Nah, ini. Nah, bahkan iya karena butuh iya karena sa'id, ini juga merupakan ayat ayat tauhid. Eh, ini kalau tidak disampaikan loh kita setiap hari membacanya, eh, ya kan jadi setiap hari membacanya bagaimana tidak tidak bisa dan tidak boleh kita sampaikan tafsir yang benar tentang iya karena butuh iya karena stain. Eh, yaitu yang mengajak hanya kepada Allah SWT tidak berdoa kepada, kepada selain Allah. Eh, Wa ja'ahum bi hadis. Nah, kalau mereka didatangkan dengan suatu hadis. Wa idza sa'anta fasta'in billah, jika engkau minta tolong, minta tolonglah saja kepada Allah. Maksudnya jangan minta tolong kepada yang yang lain. Nah ini. <clears throat> jika engkau itu apa minta ampun atau minta uh, bantuan. Wa idza sa'anta fasta'in billah. Wa idza Nah, <clears throat> kalau seorang itu berdoa maka berdoanya kepada Allah maka qala ba'duhum sebagian mereka mengatakan Hada hadisun wahabi. Ini hadisnya wahabi. Eh, ini, ini hadisnya apa? Orang-orang wahabi. Loh kalau hadisnya Rasulullah SAW sudah dikatakan hadisnya wahabi. Kalau kita nggak pakai hadis wahabi, berarti tidak memakai hadisnya Rasulullah SAW. Hmm, ini yang mengerikan. Wa idha al musalliyadaihi ala sadrihi. Ini yang lebih parah lagi. Artinya apa? Karena kejahilan. Masalah fikih saja. Ini sudah jadi apa? Jadi tanda. Nah, ini. Kalau seorang itu meletakkan tangannya di atas dadanya, ini di di kalangan orang-orang Hanafi di daerah-daerah Afwan di daerah itu mereka sholat itu nggak pakai meletakkan apa? tangan tangan. Jadi kalau Allahu Akbar lurus saja. Ini setelah takbiratul ihram mereka apa? Lurus, tidak apa? Letakkan di dadanya. Ini atau ketika tidak dari dari sujud dan walaupun ini masalah khilaf sebenarnya bahkan antara ahlu sunnah sendiri pun tidak tidak menyatakan itu sebagai suatu apa Satu permasalahan yang harus dijuluki oh ini cirinya si uh, si orang sana atau masabnya sana orang wahabi justru mereka sendiri yang membuat-bikin eh, tentang masalah apa ini cirinya orang wahabi adalah apa kalau itidal maka berada di atas apa dada setelah Allah akbar rukuk kemudian itidalnya apa Letakkan di atas dada. Ini pendapatnya Pak sebagian ulama. Seperti hanya Pak Syekh bin Bas meletakkan di atas dadanya. Syekh tidak meletakkan. Masalah khilaf antara kaum eh, kaum salah sejak salaf itu sudah Pak sudah ada khilaf. Tetapi ya <clears throat> tetapi dikatakan ini hadis atau uh, orang kirinya Wahabi. Au harraka asbu'ahu fit tasyahud. Atau ada orang yang meletakkan apa? Menggerakkan jarinya di waktu apa? Tasyahud masalah khilaf tentang masalah kesahihan hadis. Nah, ini bahkan ahlu sunnah sendiri mereka saling apa? Berbeda pendapat para ulama ahlu sunnah. Tetapi itu sudah dikatakan apa? Sebagai apa? Eh, sebagai ciri apa? Wah oh, ini berarti eh, salatnya wahabi. salatnya apa? Wahabi. <clears throat> Kama fa'al Rasul sebagaimana dilakukan Rasul tentang hadisnya ini apa? jadi eh, yang diperselisihkan tentang kesahihannya. Kalau an-nasu anhu wahabi, maka orang langsung mengatakan Oh ini kelompok Wahabi. Kelompok apa? Wahabi. al Wahabi ramzanil muahid. Sehingga seakan-akan yang namanya Wahabi itu menjadi rumus, ya, menjadi apa? Eh, sebuah eh, sebuah apa? Eh, sebuah tanda atau alamat kepada orang yang Allah dia yad'u rabbahu wahdah yang hanya mengajak berdoa kepada Allah semata. Bayat wayattabi'u sunnatan nabihi dan hanya mengikuti sunnah nabinya wal wahabi mansubun bil wahab padahal namanya wahabi itu adalah dinisbatkan penyandaran kepada al wahab siapa al wahab nama Allah subhanahu wa taala al wahab wahwasmun min asma'illah itu adalah salah satu nama di antara nama Allah Allah diwahabalahu tauhidah yang Allah telah memberikan tauhid kepadanya. Dan ini nikmat karunia Allah. Wa huwa akbaru ni'matin min Allah. Dan ini adalah ter nikmat yang paling besar dari Allah. Alal muwahhidin kepada orang-orang yang bertauhid. Tidak ada nikmat yang lebih besar daripada nikmat apa? Nikmat tauhid. Alhamdulillah kalau seandainya seorang itu telah diselamatkan dari kesyirikan dan diberi tauhid, berarti dia telah mendapatkan kenikmatan terbesar. Nikmatan yang paling yang besar. Inilah nikmat hidayah. Nikmatnya apa? Nikmatnya hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kenikmatan yang lebih besar daripada ini. Dan inilah yang harus kita syukuri. Sehingga sebenarnya kita tidak akan pernah terlepas dari syukur. Kenapa? Karena Allah telah memberikan apa? Kita tauhid. Memberikan kita berada dalam tauhid dan seorang itu harus dia itu bersyukur dengannya. Sehingga kalau walaupun kita itu berada dalam keadaan terjepit gak dikasih gak, hari ini misalkan tidak uh, dapat apa namanya uang atau kerja seharian ternyata hilang misalkan uangnya nah, maka seorang tetap bersyukur kepada Allah kenapa masih seorang itu apa dihindarkan dari kesyirikan dalam tauhid ya, bisa bersyukur dan bisa bersabar ini adalah merupakan kenikmatan eh, dan itu adalah patut disyukuri. Hmm ala doa tauhid an yasbiru maka karena itulah para dai tauhid orang yang mengajak kepada tauhid itu harus bersabar wa yata'assau bi rasulillah yaitu mereka mencontoh dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan Rasul sebagai teladan mereka meneladani Rasulullah SAW alladzi qala lahu rabbuh di mana Allah SWT berfirman tentang Rasulullah wasbir ala ma yaqulun. Rasulullah berfirman kepada Rasul, uh, Allah berfirman kepada uh, Rasulullah SAW. Bersabarlah dengan apa yang mereka katakan. Tidak usah apa, uh, eh, peduli. Wahjurhum hajran jamila. Wahjurhum. Tinggalkan mereka. Hijrahilah mereka. Hajran jamila. Dengan hajar yang yang jamilan. Ya ini dengan yang yang baik. <clears throat> Kemudian yang kedua fasbir li hukmi rabbik. Bersabarlah dengan hukum Rabbmu. Wala tuti minhum dan jangan ikuti mereka. Asiman au kafura. Menjadi orang-orang yang yang berdosa atau berbuat apa? kekafiran atau kafir. Ini kesabaran ini yang harus di eh, harus kita eh, senantiasa saling mewasiatkan karena namanya kesabaran itu adalah sesuatu yang paling sulit. Kita mungkin sekarang bisa melihat istiqomah kita. Kita bisa berada di atas dakwah ini dan mendakwahkan orang lain untuk me, me untuk mentahatkan Allah SWT. Tetapi namanya hati itu bisa berubah-ubah. Hati bisa tidak bersabar. Para nabi saja mereka juga apa? Eh, mendapat teguran dari Allah SWT. Sebagaimana kisah Nabi Yunus di mana ketika jengkel dengan kaumnya, tanpa minta apa? Izin kepada Allah untuk meninggalkan mereka, Nabi Yunus meninggalkan kaumnya. Dah ini nggak bisa diurusi. Nah, ini tinggalkan, pergi tanpa mendapat wahyu dari Allah, perintah Allah SWT maka kemudian oleh Allah ditegur. Caranya apa? Dalam perjalanannya, di tengah perjalanan perahunya penuh. Harus ada satu orang yang dikorbankan daripada harus mengorbankan apa orang yang banyak. Nah ini. Dan ini boleh. Seandainya satu perahu itu adalah apa? Harus dia itu apa? E, penumpangnya terlalu berlebihan dan seandainya di e, dikurangi muatannya walaupun harus dengan mengorbankan apa? beberapa orang yang lebih sedikit, maka ini di e, dilakukan. Bisa dilakukan. Karena bahasa andainya mereka tetap di atas perahu, mereka akan tenggelam maka kemudian diundi undiannya jatuh ke tangan apa Nabi Yunus akhirnya dia harus dilemparkan ke dalam lautan yang mereka selamat dan Nabi Yunus kemudian apa akhirnya diselamatkan oleh Allah sebenarnya dan seandainya dia tidak ditelan oleh apa ikan mungkin sudah tenggelam ya di sini diselamatkan tapi ini adalah pelajaran nah, adalah pelajaran bagi Nabi Yunus alaihissalam di untal apa di, ditelan oleh apa? oleh ikan, ikan paus. Ikan yang sangat besar. Dan akhirnya tinggal di dalam nah, di dalam mulut atau perutnya ikan paus ini tadi. Lalu oleh Allah SWT Taala eh, ketika Nabi Yunus berdoa dan menyadari dosanya atau menyadari kesalahannya, maka Nabi Yunus mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal hmm. La ilaha illa anta. Ini kata-kata yang kita perhatikan tidak ada yang berhak sembah kepadanya kau ya Allah. Subhanallah, Maha Suci engkau ya Allah. Ini kuntu minadh Aku sesungguhnya adalah orang-orang yang berbuat apa? Kezaliman. Maka Rasul mengatakan tidak ada seorang yang berdoa dengan dengan mengucapkan lafaz ini tadi doanya atau eh, apa <clears throat> kalimat yang diucapkan oleh Nabi eh, Nabi Yunus kecuali Allah akan faraj Allah. Allah akan selamatkan dari Eh, ke kondisi dia yang genting, kondisi yang menjepit dirinya, kesedihan, kegundah bulanaan, berbagai macam problematika hidup, maka Allah akan memberikan jalan keluar. Maka disitulah kemudian eh, eh, Allah SWT menyelamatkan dan dimuntahkan oleh apa? Eh, oleh ikan tadi di pantai. Nabi Yunus selamat. Setelah mengucapkan apa? La ilaha illallah subhanaka inni kuntu yang mengakui kezaliman dirinya dan mengakui bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya kalimat ini kalimat la ilaha illa anta subhanaka maha suci engkau ini termasuk di antara kalimat yang menunjukkan tauhid dan inilah yang menyelamatkan seseorang menyelamatkan seorang oleh karena itu seorang harus bersabar bersabar dan Eh, sebenarnya berbagai musibah itu peringatan. Ini juga musibah yang dialami Nabi Yunus. Nabi Yunus bersabar dan kemudian apa? Bertobat kepada Allah, kembali maka oleh Allah diselamatkan. Maka di sini disebutkan tentang bagaimana Nabi Yunus eh, eh apa namanya? keharusan kita untuk bersabar. Alal muslimin an yakbi an yakbalu dakwah tauhid. Kaum muslimin harus yaitu mereka itu dakwah tauhid ini. Wa yuhibbu du'atahu dan seharusnya mereka itu mencintai para dai-dai tauhid. Orang yang senantiasa mengajak kepada tauhid. Karena <coughs> tauhid da'watul rusuli. Ah, Karena tauhid adalah dakwahnya seluruh para rasul secara umum, secara keseluruhan. Wa da'watu rasulina Muhammadin dan juga dakwah rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman ahabbar rasul maka barang siapa yang mengaku cinta Rasul barang siapa yang apa mengaku apa cinta Rasul apakah menyanyi eh, ini atau mendendangkan lagu cinta Rasul <clears throat> ahabba dakwah tauhid maka dia harus mencintai apa dakwah tauhid kalau tidak mencintai dakwah tauhid maka pengakuan cinta Rasul hanyalah apa? Isapan apa? Isapan sedikit saja. Eh, <clears throat> Hanya isapan apa? Isapan jari. Waman kata tauhid dan barang siapa yang membenci dakwah tauhid, faqad abghadu rasul, maka dia sebenarnya telah membenci apa? Membenci Rasul sallallahu alaihi wasallam. Eh, coba bayangkan, hanya orang yang dia itu apa? orang yang dia itu mendakwahkan tauhid, mencintai dakwah tauhid, dialah yang sebenarnya mencintai Rasul. Karena itulah dakwahnya Rasulullah SAW. Lah kalau orang itu membenci dakwah tauhid, Padahal itu adalah dakwahnya Rasulullah. Intinya, prinsipnya yang senantiasa didakwahkan, tidak pernah ditinggalkan. Dari awal dakwahnya Rasulullah SAW, diutusnya sampai akhir hayatnya. Ini tidak pernah ditinggalkan dakwah tauhid, memerangi kesyirikan. Nah, kalau ada orang yang kita nggak usah mendakwahkan tauhid dan syirik atau membahas tentang masalah tauhid dan syirik. Berarti ini adalah satu apa? Nah, uh, satu <clears throat> keyakinan yang ada dalam hati yang menunjukkan bahwasanya dia sebenarnya eh, pengakuan dia cinta Rasul itu adalah satu apa? kepalsuan dan kebohongan. Eh, atau kejahilan. Atau sebuah apa? kejahilan. Tidak perlu kita menggunakan mengatakan saya cinta Rasul atau menyanyikan lagu cinta Rasul. Eh, tetapi membenci apa dakwah tauhid. Eh, membenci dakwahnya Rasulullah SAW. Ibaratnya apa? Ibaratnya seorang yang dia cinta, yang dia mengatakan cinta, dia tidak menyukai sesuatu, dia membenci sesuatu, kemudian apa? Kita menyukainya dan kita tidak apa peduli dengan apa benci itu. Atau mencintai sesuatu orang yang kita cintai, yang kita mengaku kita cintai, mencintai sesuatu hal, tetapi kita senantiasa membenci hal itu. Nah, ini. Apakah kita akan bisa mendapatkan cintanya? Nah, Justru adalah apa? Nah, satu hal yang apa? Yang mustahil. Orang yang mencintai Eh? maka dia akan mencintai sesuatu yang dicintai orang yang kita cintai. Walaupun sebelumnya eh, awalnya kita membencinya. Nah, ini bisa jadi seorang ketika dia tertarik kepada orang lain, cinta dengan orang orang tersebut. Asalnya dia tidak suka namanya baju yang warnanya apa? Hijau. Nah, ini. Lalu ketika orang yang dicintai dia apa? memakai baju hijau dan dia tetap apa? Eh, betul-betul mencintainya maka baju hijau itu akhirnya jadi apa? jadi dia jadi dia sukai. Kenapa? Karena dia disukai oleh apa orang yang dicintai. Dan demikianlah seharusnya apa? Eh, orang yang dia itu apa? Mencintai Rasulullah SAW maka cintailah apa yang dicintai Rasulullah. Orang yang cinta kepada Rasulullah membenci apa yang dibenci Rasulullah. Demikian juga orang yang mencintai Allah SWT maka cintailah apa yang dicintai oleh Allah dan bencilah apa yang dibenci oleh oleh Allah. Eh, bukan sebaliknya. Justru orang yang mencintai Allah oleh Allah SWT dikatakan, in kuntum Jika kamu memang betul-betul mencintai Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah. Yuhibbukumullah. Maka bukan hanya pengakuan cinta saja, Allah yang akan mencintainya. Dengan apa? Cinta Allah itu akan terwujud dengan kita mengikuti Rasulullah Sallallahu Inilah yang namanya istilah kitab Sunnah Baik, <clears throat> insyaallah sampai di sini nah, Kita lanjutkan pada uh, kesempatan yang lain <clears throat> Saya jika tidak ada pertanyaan Kita tutup sekali Yeah. Uh, how Iya How old? No. Itu saja pertanyaan. Nah, iya. Salah satu. Orang-orang yang di ini kita tanyain mau melakukan hal. Iya. Karena saya cerita. Ah. Iya. Iya. Ini sebagai eh, bukti. Iya, bukti cinta. Iya. iya. Baik. Ini ada pertanyaan istilah haul. Istilah haul itu sebenarnya istilah lain dari maulid Istilah lain dari apa? Maulid. Hanya saja lebih umum. <clears throat> Kenapa demikian? Kalau maulid itu diperingati untuk hari kelahiran. Kalau haul itu adalah ulang tahun atau peringatan yang diadakan setiap tahun untuk kematian juga dikatakan haul, hari kematian. Hari kemenangan juga haul, hari kemerdekaan itu haul. ini hari apalagi semuanya haul. Dan biasanya kalau istilah haul itu lebih sering dikatakan e, untuk kematian, haulnya si fulan. Eh, maksudnya apa haulnya si fulan? Kematiannya kiai atau wali si fulan. Eh, diperingati, memperingati. Ini namanya haul. <clears throat> Jadi istilahnya itu secara bahasa artinya haul itu satu tahun. Eh, berulang tahun maksudnya apa? sudah mencapai satu tahun itu mencapai haul namanya. Nah ini yang dikatakan tentang haul. Tapi sekarang ini istilah haul ini sering dilakukan e, atau di, e, diadakan tiap tahun untuk memperingati Maulid Nabi ataukah yang lain. Ataukah misalkan haulnya siapa? Biasanya ada haulnya siapa biasanya? Iya toh? Hmm. Haulnya siapa misalkan? Haulnya Habib siapa? Habib Abu Bakar, Habib uh, Umar, Habib uh, eh, Utsman, Habib Ali. Eh. <clears throat> nah ini adalah apa? Haul ini tadi namanya haulnya Abu Bakar, haulnya Habib Fulan. Ini maksudnya apa? Peringatan kematiannya si Fulan. Ini tidak ada sama sekali contohnya dari Rasulullah SAW, dari para sahabat, dari para tabiin, tabi, tabi dan sampai apa? Eh, imam yang empat. Namanya Ahlus sunnah kan mengikuti apa? Empat imam. Tidak ada dalam madhabnya apa? Empat madhab ini tadi tidak ada yang namanya haul. Nah, ini. Apalagi sebelum imamnya empat. Yaitu apa? Para zaman, pada zamannya Rasulullah, para para sahabat dan para tabiin. Dan acara yang diadakan nah, ini pada haul. Kalau dikatakan tidak cinta berrasul, apa hubungannya haulnya Abu Bakar, Habib Abu Bakar dengan cinta Rasul? Kira-kira hubungannya apa? Satu hal yang tidak jelas ya Pak. Kok hubungannya halnya Abu Bakar dihubungkan dengan cinta berapa Rasul? kok edannya seperti tadi. Apakah Rasulullah memerintahkan hal itu? Adakah contoh dari Rasulullah yang memperingati hal ataukah ini adalah peringatan yang diadakan? Ini. Atau ini adalah bukti mewujudkan cinta kepada Rasulullah Bukti mewujudkan cinta kepada Rasulullah bukan dengan haul eh, Bukan dengan haul Tetapi adalah dengan ittiba Adalah dengan apa? Tiba dalam kehidupan sehari-hari Haul itu cuma setahun setahun sekali eh, itu. Apakah kita itu apa cinta Rasul cuma setahun sekali? Wujud cinta kepada Rasul ada setahun sekali Sementara di hari-hari kebiasaan sepanjang hari kita 24 jam selama satu tahun kita kemudian eh, tidak pernah mengikuti ittiba mengikuti sunnahnya Rasul apakah itu cinta Rasul kalau seandainya haul itu sebagai wujud cinta berarti yang tidak mengadakan haul bagaimana tidak cinta kalau begitu kalau jadikan kaidah barang siapa yang tidak mengikuti haul tidak mengadakan haul berarti tidak cinta Rasul berarti yang termasuk dalamnya Abu Bakar As-Siddiq pernah mengadakan haul Rasulullah? Tidak pernah. Mencintai Rasulullah? Iya. Ya. kebalikannya berarti ya berarti Abu Bakar tidak cinta karena tidak mengadakan haul. Umar bin Khattab, Ali, Utsman, kemudian para sahabat semuanya, para tabiin, adakah yang mengadakan haul? Para tabi tabiin, adakah yang mengadakan haul? Mereka jelas tahu peringatan entah itu peringatan meninggalnya Rasulullah ataukah lahirnya Rasulullah mereka yang tahu. Tapi tidak tidak pernah mereka itu apa? mengadakan haul. Ya di sini. Oh, mereka itu kan sudah cinta kepada Rasulullah, jadi nggak perlu dibutuh, nggak perlu dibuktikan. Justru itulah buktinya cinta mereka kepada Rasulullah SAW, bukan dengan haul. Justru haul itu adalah menunjukkan eh, bukti seorang itu tidak cinta kepada apa? Rasulullah. Eh, bukti tidak cintanya kepada Rasulullah SAW. Kenapa Rasulullah SAW eh, mencintai sesuatu, membenci sesuatu? Termasuk di antara eh, yang dicinta Rasulullah SAW adalah seorang mengikuti jejaknya Rasulullah SAW. Eh, dan tidak ada di dalam sejarah eh, Rasulullah yang diadakan yang dikatakan apa haul ini tadi haul itu hanya ada idul fitri dan idul adha saja inilah namanya haul yang yang ada di kalangan kaum muslimin bukan memperingati kematian orang justru haul kematian itu adalah tasabuh dengan kaum Hindu dan Buddha coba kita lihat di Bali kita lihat di kejawen ajaran-ajaran eh, apa namanya kejawen ajaran-ajaran apa yang menurut ini bukan dari Islam mereka lah yang sebenarnya mengadakan acara peringatan kematian ngaben kemudian acara di berbagai tempat di dunia ini mereka memperingati kematian raja-raja e, Isa Al-Masih atau yang nah. lainnya ini semuanya adalah diperingati oleh non muslim dan inilah yang dibenci oleh Rasulullah SAW hulu dalam memuji apa memuji nabi mereka atau orang-orang soleh mereka ini <clears throat> Allah taala alam sehingga ini yang gitu. itu timbulnya sebenarnya disebutkan bahwasanya yang mengadakan itu adalah e, Bani Fatimiyah pada saat mereka berkuasa dan Bani Fatimiyah ini orang-orang yang menisbatkan diri kepada Fatimah bintu Rasulullah tetapi adalah penisbatan dusta Ibnu Kasir rahimahullah taala menyebutkan di dalam tafsirnya dan juga di dalam kitab Bidayah wa Nihayah kitab sejarah ya, kitab sejarah Islam menyebutkan bahwasanya mereka disepakati para ulama pada zaman itu bahwasanya mereka adalah para pendusta orang-orang fasik kafir dan orang mulhidun orang kafir mereka merusak Islam dan kemudian justru yang mengadakan acara maulud dan acara eh, peringatan-peringatan ini dimulai pada waktu Bani Fatimiyah eh, dan ini disebutkan dalam sejarah kalau orang itu mau menilai menilik sejarah, Ibnu Kasir sebagai seorang yang ahli sejarah dan kitab-kitab sebelumnya eh, di kalangan para ulama yang menuliskan tentang sejarah adanya apa e, tentang peringatan Maulid itu sebenarnya rentetannya adalah justru mulainya dari zaman Bani Fatimiyah. Bukan sebagaimana yang ceritakan yang dikenal siapa? Al-Ayubi siapa? Salahuddin Al-Ayubi. Sering nama Salahuddin Al-Ayubi diangkat Salah dan Ayyubi salah satu saja di antara pasukan eh, pemimpin pasukan. Akan tetapi sebelumnya Salah dan Ayyubi kenapa tidak dibahas? Siapa Salah dan Ayyubi? Baru belakangan perang salib saja. Ya ada ya, di sini? Perang salib baru belakangan dan sebelum itu Bani Fatimah sudah mengadakan sudah mengadakan eh, sebelum Salahuddin Al-Ayyubi dan mereka lah yang sebenarnya mengembangkan acara ini tadi yaitu peribadatan eh, eh, ibadatan kepada kubur ini Bani Fatimiyah. Sehingga haul itu diadakan oleh kaum yang sebenarnya eh, lebih tepat bukan berasal dari kaum muslimin, tetapi diimpor. Diimpor dari kalangan kaum Majusi. Kalangan kaum apa? Majusi. Karena aliran ini tadi ada asalnya adalah dari Majusi. Bani Fatimiyah sebenarnya. Diruntut sejarah apa nasabnya mereka ternyata kembalinya kepada apa? Nah, kaum Majusi ini kaum Majusi <clears throat> dan e, eh, blasteran Yahudi dengan Majusi sehingga bukan keturunannya Fatimah yang benar adalah demikian <clears throat> tapi mungkin itu adalah secara ringkas jawabannya tentang masalah haul Allah taala alam <clears throat> kullah sama kullu itu sebenarnya sama artinya sama tetapi dalam bahasa Arab ada yang namanya i'rab kedudukan kata dalam bahasa kalau didahului inna inna kulla tidak dolalah maka kulla di sini semua harus dikasih fathah kalau di awal kalimat di awal kalimat maka kullu itu saja bedanya nggak ada bedanya Justru kula itu lebih kuat kalau dikasih inna. Justru lebih apa? Lebih kuat karena inna itu artinya sesungguhnya. Nah ini. Nah, ya aku fa inna kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin inna. Wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin inna. Karena ini tadi kembali kepada kula tadi. Inna kulla bid'atin. Fa inna karena sesungguhnya semua. Nah, ini jelas apa? Tidak ada makna lain. Nah, sama sini kira-kira. Artinya semuanya sama. Eh, artinya semua sama. Eh, dan hadis yang ini bisa dibaca fa inna kulla kulla ini jelas dibaca kulla eh, fa inna kulla bid'atin dolalah wa kulla dalalatin finar ini bisa dibaca wa kullu wa kullu dalalatin finar bisa dibaca dua-duanya tapi lebih baik wa kulla wa kulla bid'atin dalalah dan orang yang membedakan kula dan kulu ini nggak paham Kita bisa bisa buka di sini. Ya. <laughs> Dari mana itu Pak Jan? Buku bahasa yang mana yang menyebutkan ini tadi? Ya lah siapa apa namanya siapa kiainya ulamanya mereka sebutkan rujukan bahwasanya kula dan kulu bedanya adalah ini ini saya tantang ini. ulama siapa nah. <laughs> Iya. Hanya disebutkan buku mana? Ulama banyak menyebutkan buku-buku penulisan tentang makna kalimat. Kata inna ini makna kula itu maknanya apa? Maka tunjukkan mana yang artinya bak sebagian, enggak semuanya. Tetapi pembahasannya kula, kulu atau kula itu bukan di situ bukan letaknya pada kula dan kulunya, tetapi pada setelah kulanya tadi. Kulu bid'atin dolalah. Setiap semua bid'ah adalah dolalah tapi bid'ah yang mana? Bid'ah dalam hal apa? Ini yang perlu dirinci. Kalau kulu itu maknanya sejak dulu sampai apa? Eh, sejak bahasa itu ada, ya semua maknanya. Tapi semua sesuai dengan yang semua apa? Semua orang tidur. Semua orang tidur. Maksudnya semua orang tidur di mana? Orang yang ada di situ di kamar itu bukan semua orang semua orang. Paham sini kira-kira? Tapi makna semua ya semua. sama sini kira-kira? Hmm. Makna semua itu tetap semua. Cuman permasalahannya maksud orang yang disebut dalam kata-kata semua orang tidur. Eh, orang yang mana? sama kan sini kira-kira? Orang yang ada di ruangan ini tidur. Semua orang tidur. Lu masa orang yang di luar situ nggak tidur? Enggak, maksudnya orang yang di dalam situ semuanya tidur. Benar semuanya tidur. Ya nggak sini? Nah, ini. Berarti bukan diartikan kula di situ, semua itu diartikan sebagian. Tidak ada dalam bahasa manapun semua itu artinya sebagian. Nah ini. Makanya di sini yang kita bahas adalah kata-kata bid'ah. Bid'ah ini apa? Bid'ah itu artinya sesuatu yang baru secara bahasa. Tetapi yang dimaksud dalam hadis, kulu bid'atin dolalah atau kula inna kula bid'atin dolalah. Maknanya sama, setiap bid'ah adalah dolalah. Hanya saja kalau pula ini didahului oleh inna, sesungguhnya bedah itu adalah apa? Sesat. Maka bedah ini bedah apa? Ini yang perlu ditanyakan. Apakah semua bedah Nanti dulu. Tangga sini? Yang dimaksud bedah itu bedah dalam perkara agama. Dalam permasalahan apa? Din. Kalau bedah dalam masalah apa? Masalah duniawi itu bukanlah yang dimaksud masalah apa? Nah, yang dimaksud dalam hadis ini tadi. Sehingga kalau dikatakan semua bid'ah itu lalah atau tidak? Semua bid'ah yang dimaksud dalam hadis ini adalah lalat Bid'ah apa dulu? Bid'ah dalam apa? Dalam masalah ini, dalam masalah ini. Adapun bid'ah dalam masalah yang cuma bahasa saja, ya enggak, enggak dolalah maksudnya. Nah, ini HP, itu bid'ah. Dolalah Nah, dulu. <laughs> nah, eh, ini. Bukan berarti kemudian oh hadis ini diartikan tidak semua bid'ah dolalah, tidak tetap diartikan kullu bid'atin dolalah. Semua bid'ah dolalah. Tapi bid'ah apa di sini maksudnya? Bid'ah dalam din. Semua bid'ah dalam din dolalah. Ini artinya. Ini kalau kita apa? Kita eh, mau mengartikan secara apa? Eh, secara bahasa dan secara syarat. Dan ini ada syarahnya kitabnya sudah tertulis. Paham sini kiri. itu dia anu, mengatakan ada sebagian bid'ah. Sesungguhnya sebagian bid'ah itu sesat dan sebagian kesesatan di neraka. Yeah. Berarti ada sebagian kesesatan yang di surga. Ya, maksudnya. itu makanya. itu kan tidak tepat. nah, dia mengatakan eh, tepat. Iya, sebagian bid'ah tersesat, sebagian yeah. kesesatan di neraka kan ya. berarti ada sebagian ya. lagi yang Iya. Itu kan tidak masuk akal iya. Makanya di sini perlu apa? Perlu di eh, diluruskan tentang masalah ini tadi. Nah, tentang masalah ini tadi. Coba orang yang mengatakan demikian itu mungkin salah paham. Nah, mungkin salah paham dengan apa yang nah, disampaikan. Ini Saya kemarin-kemarin tuh juga di YouTube pernyataannya lah, eh, tentang hadis uh, serta tariku umati salafi nawasab inafir kok bahkan itu dibalik yang 72 itu yang surga katanya yang <laughs> satu yang <laughs> yang jendik itu hadisnya mutu hmm. ada hadisnya akan berpecah umatku eh satu umati ala salah sunnu sebeina firqatan kulluha fil jannah illa wahidah wa jendik umatku akan pecah menjadi 73 golongan semuanya di surga kecuali satu <laughs> eh, satu <laughs> yaitu zindik zindik zindik itu sebenarnya orang yang apa namanya ya orang orang munafik atau orang apa eh, orang majusi yang berapa masuk Islam yang lainnya masuk surga semua mau kayak apa saja pokoknya apa masuk Islam eh mas pokoknya Islam eh, pokoknya apa saja masuk surga semua maksiat kayak apapun ya masuk surga eh, pokoknya nggak zindik tapi hadisnya apa? Palsu. La aflalahu nggak ada asalnya. Artinya nggak ditemukan dalam buku-buku hadis. Nggak ada ditemukan dalam buku Nggak ada asalnya. Eh, nggak ada sanatnya eh, dan <clears throat> riwayatnya apa nggak jelas. Makanya perlu kita apa? Eh, kita ketahui banyak seperti hadis-hadis palsu ini yang tersebar dan bahkan didakwahkan. Termasuk dalam bukunya ada namanya Sofwa ya, Kebangkitan Islam ditulis oleh Yusuf Qardawi. Nah ini. Di dalamnya itu tadi melemahkan hadis 73 semuanya di neraka kecuali satu, lalu kemudian mensohihkan hadis apa yang 73 72 di di surga kecuali satu disahkan karena banyak jalannya sementara melemahkan hadis yang dari umati eh, 73 tadi di, semuanya di neraka tidaklah semua eh, tidaklah hadis yang banyak jalannya mesti disahkan memang betul Eh, ini. Memang apa? Memang betul. Tetapi apa? Tetapi prakteknya kebalik di sini. Eh, ini kebalikan di sini. Eh, ini. Justru yang harusnya diterapkan tidak semua jalannya itu banyak. Jalan itu maksudnya tidak tidak semua orang ketika mengatakan oh ini hadisnya terkenal berarti sahih. Memang betul termasuk ini tadi. Tetapi hadis yang kullu aku apa namanya? umat itu akan terpecah menjadi tujuh 73 kesemuanya di neraka kecuali satu itu hadisnya jelas sahih ini para ulama menerimanya dan disahkan oleh para ulama. Ini. Sehingga orang yang melemahkan hadis ini adalah orang yang jahil terhadap apa? Hadis Rasulullah SAW. Apalagi mensahihkan hadis yang eh, yang tadi. <clears throat> Kita insya Allah sampai di sini. Eh, eh. ada pertanyaan sambil jalan ke bawah. <clears throat> Baik. <clears throat> Subhanakallahumma wa